di subuh ini ya, seperti biasa kita membaca sebuah kitab yang berjudul Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mana, atau nama lainnya Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala. Eh, kita sampai di bab ke-35 ya, bab ke-35 yaitu tentang babu majaa fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang tertawanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Beliau tertawa karena apa? Batasannya bagaimana? Ya dan seterusnya ya. Pembahasan sebelumnya ya kita jelaskan bahwasanya tertawa itu adalah kebanyakannya dikarenakan faktor gembira, faktor bahagia. Tetapi bisa juga tertawa bukan karena faktor bahagia ya, ada sesuatu yang yang lain. Nah, kemudian dari sisi tauhid termasuk sifat Allah adalah tertawa. Termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah juga bisa tertawa ya sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya ya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang yang saling membunuh ya. Kemudian yang pertama ternyata dia berhasil membunuh yang lain. Kemudian yang lain ini jadi ceritanya dia berperang. Jadi eh, ketika seseorang itu berperang ya Kemudian seseorang ini berperang karena Allah Subhanahu wa taala jihad. Kemudian orang ini dibunuh oleh musuhnya. Ternyata musuhnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk Islam sehingga dia berperang lagi di jalan, Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meninggal. Maka dua-duanya masuk surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang ini. Nah, ketika kita Eh, menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ya tertawa sifat Allah sama seperti sifat-sifat yang lain seperti istiwa tinggi wajah tangan dan seterusnya maka e, maknanya adalah maklum diketahui dari sisi bahasa Arab sudah maknanya maklum ya tangan wajah kemudian tertawa tetapi kaifiyat majhul bagaimananya adalah tidak kita ketahui sama seperti sifat-sifat yang lain. Tetapi kita berimannya adalah wah, wajib. Nah, kemudian sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Hanya sebatas nama doang yang sama, tetapi hakikatnya ber, berbeda. Ya sama seperti Allah melihat, makhluk juga melihat ya. Apakah boleh kita katakan Allah sama dengan makhluk karena sama-sama melihat? Maka jawabannya ti, tidak. Melihat Allah tidak sama dengan melihat makhluk. Allah hidup, kita juga hidup. Apakah kita katakan Allah itu mutasyabih sama dengan makhluk karena sama-sama hidup? Maka jawabannya ti tidak. Hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluk. Allah punya zat iya. Makhluk juga zat seperti seperti, seperti kita yang sekarang. Zat kita seperti ini. Apakah kita kan kita katakan zat Allah sama dengan zat makhluk? Maka jawabannya ti tidak. Kemudian dari sisi bahasa Arab ya, kalimat tertawa bahasa Arabnya adalah boleh beberapa harokat ada tiga ya boleh dohkun nya fathah boleh dih dihkun nya kasrah boleh juga do dan ha dua-duanya kasrah dihikun boleh juga nya fathah haknya kasrah dohikun itu dalam bahasa Arab jadi pian kalau membaca gundul insya Allah bujur yang pian baca karena boleh banyak harokatnya boleh dohkun dihkun dohikun dihikun ada empat ya Dohkun, dihkun, dihikun dan dohikun Boleh empat harokatnya Hadis yang pertama ya Yaitu nomor 226 Masih murajaah e, eh, Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan betis atau landau ya Rasulullah SAW itu tidak kasar lembut ya kemudian E, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah tertawa kecuali tersenyum. Maksudnya adalah kebanyakan dari tertawanya Nabi adalah tersenyum. Kemudian kata beliau dan saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam matanya bercelak padahal bukan karena celak. Maksudnya adalah celaknya adalah alami bukan karena faktor dikasih dikasih celak. Hadis ini lemah ya, tetapi maknanya be benar. Secara fisik Rasul Shallallahu alaihi wasallam sempurna. Ya, landau beliau atau betis beliau tidak kasar, tidak pecah-pecah, tidak berpenyakitan, lembut. Kemudian juga beliau kebanyakan e, tertawa beliau adalah senyum. Karena yang ibadah itu senyum bukan tertawa. Kebanyakan tertawa beliau adalah se senyum, bukan tertawa yang mengeluarkan suara. Karena tertawa yang mengeluarkan suara itu bukan ibadah. Yang ibadah adalah se senyum. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis dari Abdullah bin Harith bin Jaza, beliau mengatakan, "Ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah saya melihat seseorang yang paling banyak tersenyumnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul adalah orang yang beliau temui yang paling banyak ter tersenyum karena senyum adalah ibadah. Kemudian yang berikutnya hadis yang nomor 228. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya, tetapi dari sahabat yang lain Abdullah eh, hadis yang sama afwan ya. Hadis yang sama, kemudian sahabatnya juga juga sama. Tetapi sanatnya berbeda. Sanatnya berbeda. Dari sahabat Abdullah bin Harith radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Maka nadhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman." Tidaklah tertawanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam kecuali tersenyum. Bukan berarti ini hadis ini menafikan beliau tertawa tanpa dengan suara, enggak. Maksudnya kebanyakan dari tertawa Rasul adalah ter tersenyum, iya. Sekalipun beliau juga pernah tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau, iya. Tapi tidak ngakak ya. Karena kalau ngakak berarti keras. Ngakak itu koh-kohah kalau istilah bahasa Arabnya, terbahak-bahak. Nabi tidak tertawa ter terbahak-bahak. Ya. Jadi kalau terbahak-bahak itu yang jauh ingin mendengar, yang jauh men mendengar. Maka Rasulullah SAW tidak pernah tertawa ter terbahak-bahak. Kemudian hadis yang 229. Kita baca. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Al-A'mash anil ma'rur ibni Suwaidin an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar yu'ta bir rajuli yaumal qiyamah fayuqalu i'ridu alaihi sigharu dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kadza wa kada kada wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqalu a'tuha a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah fayaqul inna li dhunuban ma araha hahuna qala abu dzarrin falaqad ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhahika hatta badat nawah jiduhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi di kitab satunya Jami' Tirmidzi. Berkata Imam uh, eh, Tirmidzi menceritakan kepada kami Ammar bin Husain bin Hurais ya. Dia mengatakan Waqi bercerita kepada kami Waqi bin Jarrah ya. Gurunya Imam Syafi'i rahimallahu taala Waqi bercerita kepada kami, dia mengatakan Al-A'mash bercerita kepada kami. Al-A'mash bukan nama asli ya. Al-A'mash itu secara harfiah maknanya adalah dia semacam penyakit di mata. Semacam penyakit di mata ya. Tetapi nama asli beliau adalah Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran ya, Sulaiman bin Mihran dari Ma'rur bin Suaid dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu Jundub bin Junadah ya. Al-Ghifari Al-Ghifar adalah sebuah kabilah yang ada di mana? Di Yaman. Ghifar adalah sebuah kabilah yang ada di Yaman. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Beliau mengatakan Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui orang yang pertama kali masuk surga. Siapa orang yang pertama kali masuk surga? Yaitu beliau sendi sendiri. Maksudnya adalah kata beliau, sungguh aku benar-benar mengetahui siapa orang yang pertama kali masuk surga. Huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu diri beliau yang pertama kali masuk surga fahuwa awwalu man yastaftihu babal jannah wa awwalu man yadkhuluha dan beliau adalah orang yang minta bukakan pintu surga dan orang yang pertama kali memasuki sur surga yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dan aku pun juga mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka ya dan Rasul tidak mengatakan dan aku mengetahui orang yang pertama kali masuk neraka tetapi yang terakhir keluar dari neraka ya. Karena isi ceritanya adalah tentang bagaimana tertawanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menceritakan tentang orang yang terakhir masuk surga eh, neraka. Belum pernah menyebutkan sebelumnya bahwa Rasul kan kebanyakannya tersenyum, tapi juga pernah bisa tertawa sehingga kelihatan gigi geraham. Nah, sebelumnya pernah ulun sebutkan bahwa tertawanya Rasul sampai kelihatan gigi geraham karena masalah akhirat. Karena masalah akhirat. Sama sebelumnya Ulun sebutkan juga tentang bagaimana beliau bermuhadatsah apa namanya? Ya, berkata-kata atau berbicara kepada seorang nenek ya. Yang mana nenek tersebut ya apakah nenek-nenek masuk surga kata beliau. Kemudian langsung menjawab tidak ada. Kemudian mana sedih si e, nenek tadi. Kemudian Rasul mengatakan di surga tidak ada nenek-nenek, semuanya dijadikan muda. Sehingga Rasulullah SAW ter, tertawa sampai kelihatan gerahamnya. Nah ini juga ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang terakhir masuk, orang yang keluar terakhir dari dari neraka. Jadi prosesnya adalah disebutkan di sini sehingga Rasulullah SAW tertawa kemudian mengeluarkan gigi geraham, kelihatan gigi geraham beliau. Nah perhatikan. Dan aku juga mengetahui seseorang yang terakhir keluar dari neraka. Kita baca penjelasan Syekh, wa huwa akhiru rajulin yadkhulul jannah. Dia orang yang terakhir keluar dari neraka dan dia juga adalah orang yang terakhir masuk ke dalam sur surga. Fala yabqa ba'dahu fin illa ahluha al-mukhalladuna fiha abadal abad. Karena orang ini terakhir keluar dari neraka, maka tidak ada tersisa setelahnya di neraka kecuali orang-orang yang dikekalkan masuk ke dalam api neraka yaitu orang-orang ka, orang kafir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal na awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir surah Thaha surah Fatir dari ayat 36 sampai 37 yang artinya adalah dan orang-orang kafir bagi mereka adalah neraka jahan jahanam mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mah mati jadi kondisi orang yang berada di dalam neraka mereka tidak mati. Maksudnya apa? Karena mereka di, disiksa. La yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak hidup dan juga tidak ma mati. Karena siksaan ter, tersebut. Karena tatkala penduduk neraka itu masuk neraka, kemudian mati, setelah mati kira-kira masih merasakan siksa enggak? Tidak. Makanya Allah tidak matikan tidak matikan. Nah, kemudian dan juga mereka tidak dinirang, diringankan siksa di dalam neraka jahan, jahanam. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafur, yang sangat kafir. Jadi kafur itu adalah silat mubalaghah ya, yang menunjukkan makna banyak atau sering. Sama seperti orang yang sangat tamak, tomo, sering makan akul, Sangat kafir, sangat kufur, kafur. Sangat bersyukur, syakur. Sangat bersabar, sobur. Itu namanya sifat mubalaghah. Kemudian nah tatkala mereka diadab di dalam di dalam neraka jahanam ya, yang mana mereka tidak mati karena kalau mati otomatis mereka tidak merasakan siksaan. Dan mereka berteriak di, berteriak di dalam neraka tersebut, mereka menginginkan apa? Ya Rob kami keluarkanlah kami dari apa? Dari neraka jahanam. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Ya, jadi itu permintaan mereka, permintaan penghuni neraka bahwasanya mereka ingin dikeluarkan dari neraka jahanam kemudian mereka bisa beramal soleh maka jawabannya pasti tidak di tidak bisa berlainan dengan yang telah kami kerjakan sebelumnya mereka mengerjakan apa di dunia kafur, sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kami kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan kami bukan berarti banyak. Bukan berarti bah, banyak ya. Itu menunjukkan ta'zim untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan beda ya. Kami hendak belikan. Ya memang karena pian beberapa bersama orang. Tetapi tatkala di dalam Al-Qur'an disebutkan makna kami, maka maksudnya adalah litta'zim. Allah ingin mengagungkan zat Allah sedih, sendiri. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir ya, bagi orang yang mau berfikir dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peri, peringatan dan sudah diperingatkan orang-orang orang kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim se seorang penolong pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang kafir sebagai orang yang zalim karena mereka menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kemudian terus kita baca lagi belum sampai kepada maksud dari hadis ini. Yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayuqal i'ridu alai sighara dzunubihi. Jadi tatkala orang ini keluar ya dari api neraka, maka kemudian pada hari kiamat nanti afan, pada hari kiamat nanti ada seseorang yang dihadapkan di sini dalam kurung di pengadilan atau hisab ya. Jadi proses terjadinya dialog ini ada yang mengatakan ketika yaumal irdi ketika dosa itu di, diperlihatkan kepada kita. jadi kan semua yang kita kerjakan akan diperlihatkan. Sekalipun kita sudah bertaubat, maka perbuatan tersebut tetap diperlihatkan. Ada yang mengatakan kejadian ini terjadi ketika di dihisap. Wallahu alam, intinya ini terjadi pada hari kia, kiamat. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari dari neraka tadi, tampakkanlah dosa-dosa kecil untuknya, dosa-dosa dia yang dia kerjakan tetapi dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar disembunyikan. Ya. Kemudian dia ditanya setelah ditampakkan dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar masih disembunyikan. Kemudian dia ditanya, apakah kamu mengakui pada hari ini dan hari itu? Maksudnya mengakui yang dia telah kerjakan ketika hari ini, hari itu, ya dia pun mengakui dan tidak mengingkari. Wahwa mukirrun la yunkir. Dia pun mengakui dan tidak mengingkari. Ya siapa yang bisa mengingkari? Semuanya jelas di hadapan orang tersebut. Sehingga dia sendiri takut dari dosa-dosa besarnya. Karena dia mengakui ini perbuatan dosa kecil. Ini ketika hari ini hari itu dia melihat sendiri bagaimana dia melakukan perbuatan dosa kecil tersebut. Sehingga kan otomatis akan melihat dosa dosa besar. Maka dia pun menjadi ta takut. Kemudian dikatakan ternyata tidak disebutkan dosa besar. Kemudian dia dikatakan setiap keburukan yang dia lakukan, keburukan berupa dosa kecil tadi yang dia lakukan gantilah dengan kebaikan. Jadi yang dia lihat tadi, dosa kecil tadi kan belum dilihat dosa besar. Yang keburukan tadi yang kau lihat ganti dengan kebaikan. Allah perintahkan dengan ganti kebaikan. Nah, di antara sebabnya adalah dia orangnya suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun satu sisi dia mengerjakan perbuatan maksiat lagi dan tersebut ya. Nah, kemudian orang itu mengatakan ya. Kenapa dia mengatakan seperti ini? Perhatikan, sesungguhnya aku melakukan dosa-dosa yang tidak aku lihat di sini. Maksudnya dosa besar dia ingin dosa besarnya diganti juga dengan kebaikan sebagaimana dosa ke kecil. Sehingga dia mengatakan, mana dosa-dosa yang tidak aku lihat di sini, yaitu dosa besar. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia tahu dosa kecilnya diubah menjadi keba kebaikan. Nah, sehingga setelah mendengar tersebut, kata Abu Dzar, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ter tertawa. Sebelumnya takut. Kenapa? Karena dia sudah melihat dosa kecil, tinggal dosa dosa besar. Ternyata Allah gantikan dosa kecil tersebut dengan keba kebaikan. Sehingga dia mengatakan, dosa yang lain mana? Dosa besar. Kenapa? Karena dia ingin digantikan dengan keba kebaikan. Nah, kita pun mungkin tertawa ya, asalnya takut kemudian menjadi mencari-cari. Kemudian kata Abu Dzar, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi-gigi yang biasa terlihat saat ter tertawa. Jadi sampai kelihatan gigi geraham beli beliau. Karena beliau tertawa melihat orang ini situasinya kan dia takut ya. Takut dosa besarnya juga akan di, ditampakkan. Ternyata dosa kecilnya diubah menjadi kebaikan sehingga dia mencari yang lain mana yaitu dosa besar. Karena kalau diubah menjadi kebaikan maka menjadi kebaikan yang sangat be besar. Sehingga Rasulullah SAW pun tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Jadi ini menunjukkan bahwa tertawanya Rasulullah Shallallahu Wasallam terhadap permasalahan akhi, akhirat seperti ini. Nah, kemudian kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak rahimallahu uh, eh, hafizallahu taala. Beliau mengatakan uh, dalam permasalahan ya kekalnya orang-orang kafir yang ada di neraka jahanam, beliau mengatakan, "Amma usatul muwahhidin alladzina dakhalun nar bisababiz dzunub" Adapun orang-orang maksiat dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan selain perbuatan syirik. Fahum yakhrujuna minan nar dafa'atin. Maka mereka keluar dari neraka secara dafa'atin, secara berkelompok-berkelompok, tidak satu kelompok keluar langsung sekaligus banyak enggak satu kali kelompok kemudian keluar kemudian masuk ke dalam surga enggak tetapi beberapa kelompok beberapa kloter seperti itu beberapa kloter dan ini sesuai dengan hadis ya, yang disebutkan di Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda am ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutu nafiha wa la yahyauna Adapun penduduk neraka yang mana mereka adalah ahlinya, ahli neraka yaitu orang kafir, maka sesungguhnya mereka tidaklah mati di dalamnya dan juga tidaklah hidup. Karena mereka di azab ya. Tetapi nah sekelompok orang maksudnya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah tetapi dosa mereka lebih lebih besar sehingga mereka diazab yang mana mereka masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka sendi sendiri atau Rasul mengatakan dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Nah, tatkala jadi orang uh, penduduk neraka itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah penduduk neraka yang kekal, yang kedua adalah tidak tidak kekal. Yang tidak dikekalkan ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah tetapi mereka melakukan perbuatan dosa. Nah, tatkala Allah ingin mengeluarkan mereka tadi, prosesnya bagaimana? Fa'amatahum imatatan. Lalu Allah matikan mereka. Jadi, tatkala penduduk neraka dari orang-orang yang beriman ingin Allah keluarkan, maka Allah matikan mereka. Nah, sehingga tatkala mereka mati, mereka merasakan enggak? Tidak merah, merasakan. Hatta idza kanu fahman. Nah, kan mereka mati terbakar hatta idaka kanu fahman sampai tatkala mereka menjadi fahman arang karena di dalam di dalam neraka naudzubillah ya. Kemudian baru uzina bisyafaah diizinkan kepada mereka mendapatkan syafa syafaat. Faji abihim boba iro maka didatangkanlah kepada mereka mereka datang dalam keadaan berkelompok berkelompok. Ya. Fabussu ala anharil jannah Lalu mereka busu di sini diterjemahkan dengan apa di sini? Oh, lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai, ya, sungai, sungai-sungai surga. Busu itu maknanya secara bahasa disebarkan, ya. Maka mereka disebarkan untuk masuk ke dalam neraka-neraka, ah, ke dalam sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan kepada mereka, wahai penduduk surga, siramlah mereka. Kan mereka tadi bentuknya apa? Arang. Kemudian lalu mereka disebarkan ke sungai-sungai sur surga. Kemudian dikatakan kepada mereka, wahai penduduk surga, siramlah mereka. Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian. Di sini diterjemahkan dengan yang berada di tempat sisa banjir. Maksudnya, ketika banjir itu terjadi, setelah dia kering, kan ada itu pasir-pasirnya larut di atas di atas tanah. Nah, sehingga tatkala ditumbuh tanaman maka akan menjadi su, subur. Itu maksud dari hamilus saili. Jadi tatkala banjir, kemudian banjirnya habis, kan ada pasir-pasirnya yang di atas tanah. Nah, itu membuat tanah tersebut menjadi su subur. Jadi maksudnya adalah prosesnya tatkala mereka ingin dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, maka Allah matikan. Kemudian mereka menjadi paham, menjadi arang ya. Kemudian setelah itu mereka disebarkan di mana? Di sungai-sungai surga sehingga mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman tatkala ada banjir Selesai banjirnya ada tanah-tanah sisanya, pasir-pasir kemudian menjadi su subur. Kemudian mereka menjadi manusia ke kembali kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasul saw di hadis ini berombong-rombongan ya. Artinya berkelompok-berkelompok. Hal tersebut disebabkan karena dosa-dosa besar yang berbeda-beda. Jadi tidak sekaligus mereka langsung ke surga. Semuanya habis enggak? Tetapi ber bergerombol, berkelotor karena juga dosa-dosa besar mereka berbeda-beda. Maka mereka masuknya pun juga berkelotor-kelotor tidak langsung sekaligus. Oleh sebab itu, mereka tidak keluar dari neraka dalam satu rombongan. Satu sekaligus saja habis enggak, tetapi berrombongan ber, berombongan. Kemudian sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti ada seseorang yang dihadapkan kemudian dia dikatakan ya tampakkanlah dosa-dosa kecilnya sedangkan dosa-dosa besarnya disembunyikan ia ditanya apa kamu mengakui pada hari ini dan hari itu dia pun mengakui dan tidak mengingkarinya dia sendiri takut dari dosa-dosa besarnya karena dia akan karena dia ditampakkan dosa kecil kemudian dia mengakui dosa kecil tersebut sehingga yang tersisa adalah dosa dosa besar Kemudian dikatakan setiap keburukan yang dia lakukan, yang dosa kecil tadi, gantilah dengan keba kebaikan. Nah, kemudian orang ini mengatakan, sesungguhnya aku melakukan dosa-dosa yang tidak aku aku lihat. Karena dia mengharapkan dosa besar tersebut yang belum dia lihat dirubah menjadi keba kebaikan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa amila sholihan wa amila amalan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh Maka keburukan tersebut, kejahatan tersebut Allah ganti dengan keba kebaikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah ya. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman, beramal saleh kemudian banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, seorang hamba yang bertobat dengan jujur, dengan benar taubatnya kepada Allah, maka Allah ganti setiap keburukannya menjadi keba kebaikan. Kemudian kata beliau melanjutkan, ayat di atas yang kita baca tadi, bagi orang yang bertaubat di dunia Tatkala dia bertobat, maka Allah gantikan keburukan dengan keba kebaikan. Dan taubatnya benar, taubatan nasu nasuha. Sedangkan hadis di atas yang kita baca tadi berbicara tentang orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia karena maksiatnya diazab, kemudian masuk ke dalam neraka. Dan di sini diterjemahkan dengan di akhir dan akhirnya diampuni. Padahal teks bahasa Arabnya adalah summatiba alaihi. Kemudian taubatnya diterima. Berarti Allah menyimpan taubat dia sehingga taubatnya bisa bermanfaat tatkala dia apa dia di di neraka. Di sini kan di akhirnya diampuni. Di sini teks Arabnya adalah summati alaihi. Kemudian maksudnya adalah kemudian taubatnya diampuni. Nah, jadi karena taubatnya diampuni Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan dia ketika itu diubah menjadi keba kebaikan sehingga dia menuntut keburukan yang lain yaitu dosa besar agar dirubah menjadi keba kebaikan juga. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Maha Penyayang. Nah, kemudian Abu Dzar mengatakan, "Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi-gigi geraham beliau." Nah, tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini karena merasakan karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Saking besarnya rahmat Allah sekalipun kepada penghuni neraka, yaitu dari orang-orang ber beriman. Nah, kemudian Rasulullah SAW tertawa karena melihat proses bagaimana uh, hamba ini yang asalnya takut kemudian mencari-cari dosa dosanya sehingga diganti menjadi kebaikan dan itu membuat Rasulullah SAW tertawa karena juga Allah Subhanahu Wa Taala maha Maha Penyayang. Rahmatnya sungguh sungguh besar. Ya, Allah a'lam bissawab. Jadi Masya Allah ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat bagi orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka disebabkan dengan dosa-dosa mereka sendi sendiri. Dan kita pun mengetahui bagaimana Rasulullah SAW tertawa karena prosesnya demikian ya dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan dari tertawa beliau adalah ter tersenyum. Jadi memang tersenyum itu adalah termasuk bagian dari tertawa. Sebagaimana mengantuk itu adalah proses untuk tidur, permulaan tidur, maka tersenyum adalah permulaan ter tertawa. Tetapi kebanyakan dari tertawa Nabi adalah senyum, bukan dengan mengeluarkan suara. Karena senyum itu adalah ibadah, bukan tertawa dengan suara.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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh.